Ada lagi tipe yang ketiga. Seseorang yang sengaja Seseorang yang sengaja berbuat kesalahan. Namanya muta'amid. Bukan karena ijtihad. Sengaja berbuat kesalahan. Karena kelalaiannya, karena kefasikannya, karena kejelekan dia memang. Di saat yang sama kesalahan itu berulang-ulang kejadiannya. Tidak cuma sekali berhenti, terjadi lagi, berulang lagi, muncul lagi, umat lagi, kambuh lagi. Ya tawala, suhu Terus berulang-ulang kejadiannya. Ditambah lagi dia termasuk mujahir. Tahu mujahir? Terang-terangan di dalam berbuat kesalahan tadi. Terus sengaja kambuh kumat-kumatan terus menerus dia melakukannya terang-terangan lagi yang semacam ini barakallahu fikum tidak ada maaf bagi dia Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan kesalahannya kecuali mujahirin orang-orang yang terang-terangan berbuat kesalahan. Dicontohkan dalam riwayat itu di antara bentuk dia terang-terangan. Seseorang yang berbuat kejelekan di malam hari, tidak ada yang tahu. Allah tutupi keaiban dia pada malam itu, ternyata pagi harinya cerita. Paham ya? Itu namanya mujahir, orang yang terang-terangan. Walaupun ketika berbuat sembunyi. Gitu ya. Apa contohnya ya? Contohnya apa Sembunyi-sembunyi berbuat dosa, berbuat kemungkaran. Keesokan hari ya cerita. Apa kira-kira contoh yang umum di masyarakat? Hah? Hah? Enggak cerita saja. Cerita. Hah? Pakai cerita wah aku wafi ini ini ini. <laughs> ya terlalu vulgar untuk jan Chandra, itu jeneng nggak beres sih jelas. Dia masih datang ke tempat-tempat jajan kan. Nah yang umumnya masyarakat kurang paham. Mampu. Nah. Masya Allah. Yang semacam ini biasanya pada orang-orang yang masih malu-malu. Nah, tapi keceplosan, pastinya cerita. Nah, mau contoh, hmm, ABG itu, anak-anak muda, nah, yang masih gini-gininya itu ya. Barakallahu fikum. Hmm, aku takut. Malam minggu, semalam pacaran. Hmm, pacaran. Nah, tahu pacaran-pacaran kopi darat atau mungkin pacaran di dunia maya, Facebookan atau yang semisalnya atau pakai telepon atau pakai uh, gitu ya. Eh, sama kendaraan nih kemana. Barakallahu fikum. Gak ya, jadi yang tahu. Pagi harinya, ahad pagi ini, Masya Allah, sampai nunggu ta'lim cerita ke Pak Tadi malam, saya tadi gini, gini, gini. Uh, eh, Allah Musta'an. Itu mujahir. Termasuk orang yang terang-terangan dalam berbagai kemaksiatan. dan ada maaf. Apalagi memang secara hakiki terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan, mabuk di depan umum, jajan di depan umum, dan segala macamnya. Ya, di, di depan umum semua orang lihat perbuatan dia. Ada mujahir. Yang semacam ini tidak ada maaf, tidak ada kata-kata toleransi, tidak ada kata-kata sih diredam dulu siapa tahu dia punya uzur. Kate langsung, heh, kibocalah abdi. Gitu. Jalan, nih lihat nih. Masih muda, senengnya kok pacaran di dunia maya dan segala macamnya. Nih, hati-hati dari dia. Langsung. Katakan lama-lama. Lalu katakan, ah, soalnya sih siapa tahu ada uzur ada apa gitu. Uzur apa ngaku diri ke uzur. Langsung. Jangan salahkan siapapun ketika kemudian digunjing kemudian dia diperbincangkan, kemudian dia disampaikan e, di depan umum tentang e, perbuatan dia tadi, atau disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan sendiri dikarenakan anda mujahir. Itu pengertian kullu ummati ma'afa illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Sehingga ada tingkatan-tingkatan kalau poin yang pertama tadi ahli istihad, ahlul hayat dan segala macamnya itu semuanya harus masturin. Hukum asalnya ditutup kesalahan mereka. Jangan dibuka, jangan diperbincangkan. Terus dinasihati, jangan diikuti. Tapi kalau yang satu ini <laughs> langsung saja, tidak ada masalah. Tadi malam si fulan berbuat begini, begini, begini, begini. Tidak masalah mau itu kok gak ada nasihat dulu tidak ada apa namanya eh, telepon saya, nasihati saya dulu, ikhmatul hujjah, menegakkan hujjah dan segala macamnya, langsung saja bicara di uh, depan forum taklim kajian mentahdir saya. Lihat, lah yang mentahdir bukan kita orang kamu sendiri yang mentahdir diri kamu sendiri. Lah ada apa kamu terang-terangan dan berbuat dosa? Jangan salahkan siapa-siapa ketika kamu diperguncingkan semacam ini. Kamu sendiri yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Termasuk dalam bab mujaharo ini. Untuk zaman modern semacam ini. Melakukan tindakan-tindakan penyimpangan di dunia maya secara bebas. Yuk, bahasa apa? Diposting secara bebas. Gitu ya. Eh, upload. Masya Allah. Facebookan, main FB, Facebook. Dalam Facebooknya itu Masya Allah dia keluarkan pemahaman-pemahaman sesatnya. Menjadi umat ahli tidak. Ini gelar yang disebutkan sama Syekh Rafi bin Hadi untuk seluruh gaya baru. Humatu ahli tidak. Pembela-pembela ahli bid'ah. Terang-terang membela ini, membela itu segala macamnya Kemudian dia menyerang salafiyin, menyerang ahlu sunnah, menyerang ulama sunnah di Facebook. Sing moco satu dua apa banyak? Banyak. Terus di upload apa? Upload, aktif status. Ah, di aktif status. Masya Allah. Di upload. Saya nggak ngerti gini-gini cuman ya kita jadi upload gitu ya. Kemudian mungkin dia posting tadi, di upload setelah itu. Semua orang membaca. Bukan hanya di daerah dia saja. Satu dunia. Semua mata membaca apa yang ditulis itu. Ini namanya mastur-masturan ataukah mujaharah. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jawabannya belak-belakan. Buka-bukaan. Kalau semacam ini barakallahu fikum terkena riwayat tadi, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Jangan salahkan siapa-siapa ketika kemudian ada yang mengambil tulisan dia, makalah dia yang dia upload tadi itu disampaikan kepada banyak orang. Nih, ah, dai fulan, pembela-pembela ahli bid'ah. Jangan marah-marah. Memang satu orang itu senangnya mau bikin kerusuhan di tengah-tengah dakwah satu orang itu suka yang membongkar aibnya orang lain dan segala macamnya ngamuk. Wah, ini ketok goblok ini. Gak ngerti ilmu ini. Kullu ummati mu'afa ilal ya. Lah salah siapa? Kamu yang menyebarkan sendiri. Kamu muntahkan sendiri pemahaman-pemahaman kamu yang menyimpang itu. Kamu taruh di fb nya kamu. Kamu taruh di mana lagi? Situsnya kamu dan segala macam. Di upload dan segala macamnya semua orang membaca. Lalu kamu kemudian marah-marah. Man, tidak ada yang menasihati saya. Tidak ada yang telepon semua orang tahu siapa telepon saya, siapa saya. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang komentar hujah. Langsung saja membongkar air saya, dimasukkan dalam situsnya dia, disebarluaskan ke sana kemari, diperbincangkan. Ada lagi yang mentahdir saya secara langsung. Udah nangis-nangis. Tidak bisa. Mohon maaf, kesalahan Anda di sini sangat fatal. Kesalahan prinsip bukan karena ahli istihad, dikarenakan memang ada sesuatu dalam penyimpangan eh, penyimpangan pada pemahaman Anda. Anda lakukan bukan dalam dengan sembunyi-sembunyi, kamu kerjakan dalam uh, kamu lakukan dengan terang-terangan semacam ini. Allahul musta'an. Dari sini khonafidin Allah ada satu kalimat emas <clears throat> كلمة ذهبية yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Ha? beliau menyatakan al-khata al-khata idza kana yunshar yuskat 'alaiha dengan interaksi pertanyaan. Al-khata idza kana yunshar yuskat 'alaiha? La. La yuskat 'alaiha. Bal yajibu tuh Panjang belum masalah kayak gitu. Sebuah kesalahan ketika disebarluaskan ke sana kemari didiamkan saja. Tidak boleh. Tidak bisa didiamkan. Harus dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya. Dibantah. Dan segala macam Barakallahu Kenapa? Dimasukkan dalam riwayat tadi, kullu ummati mu'afa al mujahirin. Ini darajatul mukhti, tingkatan-tingkatan orang yang berbuat kesalahan.